Alhamdulillah monggo langkung rumiyin kula panjenengan sami ngunjukaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten dalu punika maringi kadah kenikmatan dumateng kula panjenengan sami Bapak-bapak, ibu-ibu diparingi nikmat Islam, iman, sehat, sempat saged rawuh wonten ing masjid niki ngelajengaken pengajian rutin kula panjenengan sami. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang mugi-mugi pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika pada malam hari ini ngelajengaken pengajian berkaitan dengan pembinaan keluarga khususipun permasalahan pendidikan anak pendidikan putra wayah kula panjenengan sami putra-putri kita. Amargi napa Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendidikan anak putra wayah kula panjenengan sami niki penting sangat kita pelajari, kita sinau. Amargi masalah pendidikan anak niki salah setunggalipun faktor kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sakit gesang hidup bahagia di dunia. Ini salah pun menawi gadah keluarga, gadah putra wayah ingkang solih, ingkang solihah, ingkang rajin ibadah dumateng Allah saged bekti dumateng tiang sepuh saged migunani berguna dumateng sesami kepada masyarakat kepada sesama manusia niki kula panjenengan sami seneng bahagia jika menawi kita punya keluarga anak-anak seperti itu demikian pula mengke wonten akhirat pilih anak putra wayah kula panjenengan sami niki nggih bisa membawa kebahagiaan, bisa membawa pahala, ngaliraken, ngirimaken, mengirimkan pahala dumateng tiang sepuhipun, mengirimkan pahala dumateng simbahipun. Nggih, menawi gadah putra wayah ingkang sae soleh solehah mengke bapak-bapak, ibu-ibu menawi sampun dipendet Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam kubur niku saged angsal kiriman ganjaran pahala dari anak-anak kita dari putu wayah-wayah kula panjenengan sami menawi anak-anak kita itu baik soleh dan solehah cara bagaimana caranya agar kita Sakit nggadai anak-anak ingkang soleh soleha nggih pun dididik nggih diajari diarahaken sesuai dengan tuntunan agami Islam nggih dalam agama Islam sampun enten aturan tuntunan-tuntunan petunjuk-petunjuk supados anak-anak kita putra wayah kula panjenengan sami niku dados tiang-tiang ingkang solih lan solihah. Nggih, pripun pun Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana petunjuknya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama tadi ngemutakan tentang keutamaan mendidik putra wayah anak-anak kita. Salah setunggalipun manfaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutakan wonten ing salah setunggalipun hadis idza matal insan menawi tiang niku sampun sedo nggih kula panjenengan sami niku mesti pasti kita akan mati meninggal tidak ada manusia yang kekal hidup selama-lamanya pasti kita akan mati in qata'a amaluhu maka kalau kita meninggal niku amalan kita akan terputus Gih. kalau kita tesih sugeng sehat sakit sholat sakit siam sakit ibadah menawi kalau panjenengan sami sampun sedo sudah terputus tidak bisa kita ibadah lagi tidak bisa sholat tidak bisa puasa artosipun tidak bisa kita mendapatkan pahala pun boten sakit angsal ganjaran melih menawi sampun sudah meninggal illa kejawi kecuali min thalathin kejawi kalau panjenengan sami niku angsal ganjaran Ganjaran ini pun terus mengalir tigang perkawis yang pertama min sodakotin jariah menawi bapak-bapak ibu-ibu tesih gesangipun niku seneng sedekah jariah sedekah jariah niku artosipun sedekah sing saged berwujud terus menerus nggih artosipun boten telas menawi sedekah daharan niku nek didahar pun telas niki benten kalih sedekah jariah sedekah jariah niku sedekah ingkang berwujud benda-benda yang bermanfaat secara lama bangun masjid bangun sumur ini sakit Contoh ini pun ya bermanfaat terus menerus selama masjid itu tetap dipakai ibadah sing infak sedekah itu angsal ganjaran jariah terus mengalir sumur bangun sumur kagem masyarakat umum selama sumur itu dimanfaatkan toyoni pun niku sing purun sedekah sing derek infak sodakoh bangun sumur niku ganjaran pun terus mengalir Al-Quran nopo wakaf Al-Quran Al-Quran diparingke masjid tumbas Al-Quran diparingke masjid sinten mawon sing maos Al-Qur'an ten masjid tinggi anak-anak TPA niku selama Al-Qur'an niku tesih diwaos tesih enten sedekah yang wakaf itu dapat pahala niki sedekah jariah ingkang nomor kali ilmu wa ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang bermanfaat ngajari tiang sanes salat ngajak tiang sanes kesainan pengajian ya, mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat niki juga selama ilmu kita dimanfaatkan niku ganjarannya pun terus mengalir ingkang nomor tiga wa waladin solihin tiang-tiang ingkang sedo ingkang gadai anak putra wayah putu-putu ingkang soleh nggih ingkang soleh ingkang menawi anak soleh niku nggih purun yadaulahu mendoakan dongaaken dumateng tiang sepuhipun dongaaken dumateng simbahipun nggih niki ganjaranipun terus mengalir doa dari anak-anak kita wayah putra wayah kula panjenengan sami putu-putu kula panjenengan sami niku terus mengalir nanti pada hari kiamat dan juga pada saat di alam kubur. Nggih niki salah setunggal manfaat gadah anak-anak ingkang soleh solihah niki bapak-bapak ibu-ibu ketah berusaha mendidik ngajari anak-anak kita dados tiang ingkang soleh lan soleha amargi manfaatipun sae sangat wau ganjaran ingkang terus mengalir kula panjenengan sami ten alam kubur pun boten saged nopo-nopo ning ganjaranipun terus mengalir kita dapatkan di sana ya Kemudian pripun caranipun petunjuk saking Allah supados kula panjenengan sami niku gadah anak-anak ingkang soleh lan solihah. Dididik carane didik niku pripun? Pun enten aturan petunjuk saking Al-Qur'an. Allah menjelaskan di dalam surat Luqman, surat Luqman ayat 13 sampai 19 telulas ngantos songolas niku petunjuk Allah di dalam masalah cara mendidik anak niku bagaimana tahapannya nopo mawon ingkang kedah kula panjenengan sami lampai ya bunayya la tusyrik billah nggih Allah ngemutaken wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu dan ingatlah bacalah saat Luqman berkata kepada anaknya memberikan nasihat dumateng putronipun niki Luqman niku dados contoh suri teladan dalam masalah pendidikan anak sing paling sae cara sing paling sae niku wow Allah nyeritakan kisah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan mempersekutukan Allah niku merupakan dosa kedoliman yang paling besar. Ini ki yang pertama. Nedahaken ngemutaken ayat niki dumateng kula panjenengan sami bilih yang pertama kali yang harus kita ajarkan yang harus kita ingatkan dumateng anak-anak kita adalah kita uh, ingatkan anak-anak kita itu agar mengenal Allah, dekat dengan Allah, sakit kenal Allah. Kemudian ibadah dumateng Allah dan menjauhi dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang nomor sepindah yang harus kita didik kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita niku sakit napa mau mengenal Allah. Iya. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bagaimana cara tadi agar anak-anak kita itu bisa kenal Allah amargi Allah niku kan boten sakit di sawang tidak bisa kita melihat Allah Walaupun Allah itu dekat dengan kita ada tetapi tidak bisa kita lihat. Bagaimana ngajari putra-putri kula panjenengan sami niku saged kenal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah dengan mengajari zikir dan berdoa dalam segala aktivitas. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah Bapak-bapak, ibu-ibu simbah, simbah menawi gadah putra wayah niku diajari putra-putrinipun putri ini wayahipun zikir, doa dalam segala aktivitas, kegiatan. Nggih, ajeng maem nggih Dungo, riyin bar maem dungo ajeng nopo e, tidur ye, mau tidur doa tidur bagaimana setelah tidur bagaimana ajeng ten melepet kamar mandi berdoa berzikir medal saking kamar mandi berdoa berzikir ya dalam nopo mawon ajeng naik kendaraan naik motor naik mobil doa Nggih niki kedah diajari anak-anak kecil niku sakit, ya, anak TK eh, tiga tahun kawan tahun alit-alit mau niku sakit, pun sakit masalah zikir dan doa niki. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih kedah langkung saged amargi mboten sakit ngajari tiang sanes menawi bapak-bapak ibu mboten nih. nggih pripun badhe ngajari tiang sanes. Kedah sinaurin nembe ngajari putu ini pun ngajari putra putri pun Ya, berdoa, berzikir niki kedah setiap saat, setiap hari dielingki diemutaken kepada anak-anak kita. Sebabnya tadi nih dengan doa, doa dan zikir ini mengingatkan anak-anak kita kepada Allah. Ya, artinya sebelum makan bismillah niki ngemutaken dumateng Allah. Supados anak itu dekat dengan Allah, kenal dumateng Allah. Segala sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken niki nggih maringi contoh dalam hadis riwayat Imam Bukhari lan Imam Muslim. Ya gulam wahai gulam, gulam niku wahai le tole anak kecil nek basa Jawa ini Le ngeten nggih niki anak tiri nipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillah sebelum makan niku bacalah bismillah. Rasulullah ngajari anakipun sing tesih alit le saat durunge ma'am baca bismillah. Wakul biyaminik makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika dan makan yang dekat ingkang cerak riin. Ya. Ini famazalat tilka ta'mati ba'du maka anak ini sejak kecil sudah diajari dibiasakan engkang saya maka setelah itu jadi kebiasaan ingkang sae. Ya, niki yang pertama nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu eh ingkang kedah kula panjenengan sami lampahi putra wayah kula panjenengan sami niku kedah selalu diingatkan dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan ajeng nopo mawon ampun kesupen dzikir ampun kesupen dungorin Nggih, saderengipun mangkat sekolah, medal saking griya berdoa. Saderengipun naik motor, mobil berdoa. Nggih, di samping wau ngemutaken nyerakaken dumateng Allah manfaat ingkang sanes niki saged menjaga. Nggih, doa zikir niku jagi putra wayah kula panjenengan sami dari segala bahaya bahaya dari syaitan atau bahaya dari yang lain bahaya-bahaya artinya nggih menawi nopo e, berdoa saat pun tin, e, sekolah keluar dari rumah berdoa insya Allah dalam perjalanan tidak ada yang mengganggu tidak ada yang berbuat jahat kan kata penculikan ya anak-anak kecil saat ini kata sing diculik misalnya kemudian misalnya naik kendaraan saat ini pun naik motor mobil dungorin niku nggih Allah boten dawah boten kecelakaan amarki dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala saat pun melepet kamar mandi doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith insyaallah ten kamar mandi mboten enten sing ganggu nggih kathah amargi niki kathah nggih teror-teror ular kobra banyak sekarang berkeliaran ular-ular kobra di kamar mandi atau di mana di rumah maka dengan wow maus doa maus zikir niku ngelindungi semua keluarga dari e, bahaya-bahaya baik dari setan atau manusia yang jahat atau binatang atau apa saja. Dan doa dan zikir niki gampil, sakit. Cah-cah cilik niku sakit. Diajari niku sakit. Bismillah, alhamdulillah. Ya. <clears throat> Kemudian engkang nomor kali Bapak-bapak, Ibu-ibu, putra wayah kula panjenengan sami niki nggih kedah diajak dilatih ke tempat ibadah, ke masjid nggih, tempat ibadah kula panjenengan sami niku nggih diajari, diajak ten masjid menawi bapak-bapak tindak masjid putra wayahipun nek purun nggih diajak ya untuk sholat pengajian nggih diajak Ya, pertama-tama mungkin ya masih rame, masih belum terkondisi, tenang, tidak apa-apa. Tetapi terus diingatkan, diimutakan supaya saat di masjid itu tenang, saat di masjid boten rame, boten ganggu tiang ingkang salat. Niki insyaallah nggih sakit Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih senantiasa napa maringi contoh ngejak wayahipun nggih Rasulullah gadah putu wayah naminipun Hasan pun Fatimah nggih putu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan diceritakan an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu saking sahabat Abu Bakrah semoga Allah meridhoinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate salat nggih putune wau diajak ten masjid fa idza sajada menawi Rasulullah niku sujud wasaba al Hasanu ala dhuhrihi maka wayahipun ingkang naminipun Hasan wau wasaba wasaba itu tadi loncat ke atas punggungnya nggih biasa anak kecil ya nopo e, naik ke punggung seperti naik kuda wa ala unukihi dan leher beliau ya pas sujud Rafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan maka Rasul mengangkat wau kepalanya dengan pelan-pelan yusra'u agar tidak jatuh biasanya sujud nih kok diangkat terlalu cepat bisa jatuh maka Rasulullah pelan-pelan fa'ala dzalika ghairu marrah bukan hanya sekali dua kali sering seperti itu bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sholat sujud dangu sangat para sahabat jadi makmum napa Rasulullah dados imam sujud niku lama sekali dangu sangat setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa tadi sujudnya kok lama sekali dangu sangat? sujudipun boten biasani maka Rasulullah akan, wow pas sujud enten putu nising naik ke punggungnya kemudian Rasulullah ben boten dawah terus sujud ngantos putu niku mandap nembe diangkat kepalanya ya niki juga nedahakan bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan syariat Islam niku boten ngelarang nggih tidak melarang anak-anak kecil ke masjid niku tidak dilarang bahkan dianjurkan sekali anak-anak kecil itu diajak ke masjid untuk sholat jamaah untuk pengajian supados terbiasa mengke menawi ageng niku pun biasa ten masjid boten nopo ewuh perkewuh sudah terbiasa ke masjid amarki menawi tiang anak-anak itu tidak biasa ke masjid nanti juga besar mau ke masjid niku sungkan nggih kiku nggih mboten nate ten masjid ajeng ten masjid niku pripun nggih mboten napa mboten los ngeten menawi sudah biasa niku ya nanti kalau sudah besar akan senang ke masjid Iya, ini juga kedah dibiasakan. Bapak kedah diarahkan anak-anak itu jangan rame kemudian najis jangan sampai memakai baju celana yang najis dijaga kebersihan eh, pakaiannya kemudian juga bapak-bapak ibu-ibu jamaah ingkang kawula hormati Cara yang ketiga ngajarakan anak-anak kita putra wayah kula panjenengan sami niku bisa dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan penampakan alam dengan penampakan alam itu diajak melihat gunung diajak melihat air laut misalnya diajak Iya, ke kebun binatang. Kan anak-anak niku senengane piknik, senengane pun nopo ngejak eh, jalan-jalan. eh, ya, niki juga merupakan kesempatan untuk menanamkan kepada anak-anak kita keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya, pada waktu di gunung ya kita sampaikan yang menciptakan gunung adalah Allah subhanahu wa ta'ala gunung yang begitu besar yang begitu kuat ini Allah yang menciptakan maka Allah itu lebih besar lebih kuat lebih sempurna pada saat di laut ya air laut yang begitu banyak begitu luas ini yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala ya ini e, menyisipkan menanamkan keagungan Allah dalam ciptaannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab ingkang artosipun sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Iya. bumi, gunung, laut semuanya. Waktilafil laili wan nahar pergantian siang dan malam, matahari dan bulan niku saged sebagai tanda-tanda tanda yang ngemutaken yang mengingatkan kula panjenengan sami akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang keempat juga bisa dengan tubuh kita melihat diri kita sendiri ya dalam penciptaan anggota badan kita tangan, kaki, kepala dan yang lain ini juga bisa mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Allah ngemutakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat selikur wa fi anfusikum afala tubesirun dan lihatlah nggih kula panjenengan sami kedah melihat mirsani kepada diri kita awak kula panjenengan sami afala tubesirun niki saged ngemutakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kalau kita sehat bisa bernafas dengan baik, bisa melihat, bisa mendengar, telinga kita, mata kita, paru-paru kita, hidung kita sehat. Ini keagungan Allah. Lihat ke rumah sakit nih kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu nopo tilian ten rumah sakit niki tiang-tiang engkang sakit misalnya sakit paru-parunya, tidak bisa bernafas dengan sehat, kedah di oksigen, sesek nafasipun. Ini bagaimana nikmat sehat. Ya. Bagaimana nikmat-nikmat e, kesehatan yang Allah berikan pada tubuh kita. ini juga sakit ngemutakan Kulo panjenengan sami lan putra putri kulo panjenengan sami tentang mengenal Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Wow nggih, petunjuk Al-Qur'an di dalam pendidikan anak yang pertama kula panjenengan sami kedah mengenalkan anak-anak kita keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala supatos anak-anak kita itu saya ketunduk patuh ibadah namung dumateng Allah lan ninggalakan segala kesyirikan ibadah kepada selain Allah carane pun wow supatos anak-anak kita kenal Allah wow diajari dibiasakan zikir doa dibiasakan ibadah dan masjid dibiasakan mengenal alam dan mengenal apa yang ada di tubuh kita. Ya. Ini e, beberapa cara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu punika mugi-mugi saged bermanfaat. Saderengipun kawula cekapi menawi enten pertanyaan Monggo dipersilahkan. Ya, nenten, enten kawula tutup Subhanakumullahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.